teman-teman paring ingsun mana ing lukman tak paringi al hikmata ing hikmah hikmah niku keputusan hukum sing bener ing hikmah tapi zaman akhiru mana naik kiai hikmah nu kiai dukun ini mau salah kaprah nu sembrono nu nopo sembrono Allah sifatnya hakim hakim nu ahli ngekei hukum sing benar Nah hikmah mana dukun bahaya kiai ahli hikmah mana nih ahli nopo kriminal mana nih gitu. nopo min ya setengah sangi hikmah al ilmu tapi ilmu ilmu ngertaini hukum sama sih ini itu ilmu wat diana lan solai beragama diana itu beragama secara baik Wali sobat tulan bener Bener fil dalam pengucapan Wahika muhu te piro-piro kata mutiara nih hikmah itu jamak hikam jamak hikmah. Ana kita kitab hikam nih. Wahika muhu utawi piro-piro kalimat mutiara nih sinden, Lokman ibu kasih rotun akeh rotun tur iso denukil maksudnya akeh lan ternukil maksudnya teriwayatkan terus saya terdokumentasi karena ono sopo Lokman ibu yufti ibu. Ifta sapa Luqman qabla bi'sat Daud sedurunge tuh Nabi Daud. Wa adroka lan menangi sapa Luqman bisa tahu ing kautuse Daud. Dadi Nabi said Allah Luqman Hakim lu periode sedurunge Nabi Daud sampai menangi sinten Nabi Daud. Ya, jadi mulane kata ulama sih meyakini Luqman bukan nabi. Senajan to pinter ahli hikmah bukan nabi. Jadi yang ajam, wis ajam, tukang nggak kudus gak ganteng, apa ganteng kok mana. Bareng Nabi Rahir, Nabi Dawud wonten, dia langsung ninggal jadi pemimpin. Pak Khodalan ngalap sapa Luqman anhu sangking Nabi Dawud al ilma ing ilmu. Wataro kala ninggal sapa Luqman, ninggal al futya ing memberi fatwa. Kunjono, teori ulama bener umpama Luqman ku nabi kan datangnya Nabi Dawud tidak memahjubkan dia karena dia ada Nabi apapun pinternya Nabi Dawud teko langsung dia nopo ngaji dan meninggalkan nopo fatwa ini jelas ya kok kalah kelas tetap Wa lan dawa sapa Luqman fi dzalika ing dalam masalah mengkono-mengkono akhdihi al ilma wa al fitya. Dawe ala aktafi ida kufitu. Ala aktafi ono to orang ngalap cukup insun. ida kufitu nalikane den paringi cukup sapa insun. Manane aku fatwa iku mergo dibutuhno masyarakat. Saiki ono rasul, ono nabi sing luwih ahli wis tak anggap cukup. Jadi aku nganggap cukup nek nah ditakdir dicukupi pangeran yaitu dengan adanya nabi sinten Daud. Wakilalan den dawuhna lagu maring Luqman apa dawuh pertanyaan ayun nasi syarrun Ayun nasi teh dini manusa iku saron walek banget. Kala dawuh sapa Luqman, alladzi la yubali in ra'ahu nasu musian. Iku alladzi ku wong la yubali kang ora peduli sopo ladi. In ra'a lamun ningali hu ing ladi sapa nasu manusa. Ora peduli mereka melihat musian yang wong sing elek. Orang yang ketika berbuat buruk itu tidak peduli lagi ketika dilihat manusia. Wala-wala wong. Kau niku merusak tatanan. Iku lo terangkan ya, ngono tenang ya. Terus kula niku pun meneliti beberapa kitab. Sak bijak-bijake ahli hukum, asal gak nabi, gak rasul, tetap bijak nabi. Senajan to cara terakhir Nabi Rasul itu penuh dengan ketegangan. Bisa ya, ulang lagi penuh dengan ketegangan. Misalnya contoh gampang ya. Kue nak kepenar resiko, itu ya jawa ya bujo sitok konaa gue sayem gue misalnya tukaran di ya urusan lombok urusan belanja kan ringan tapi kena bojomu papat itu tukarannya kan seru no <laughs> Tapi cara hukum, mbok kowe iso nglakoni mbok ora hukum ora iso. <laughs> kowe kudu tetap yakin sing bojone papat mbek sing siji ku afdol papat. piye mau cara hukum nulung wong wedok sitok iku apik, mestine nulung papat iku luwe Nah kecuali kenyataan yang nerlantar wong sitok elek apa nerlantar no papat. Ayo tapi gue kudu sadar, sesadar saja. karena hanya dengan cara ini kita ngakui Rasulullah itu lebih baik ketimbang kita. Rasulullah itu garwani semua. Nabi Sulaiman itu kabari bro, saya mungkin tahu tak kok berarti setahun itu bisa. <laughs> Nabi Dawud itu kabari e? satu. Sang songo, gue tambah sito ngorok satu-satunya cara kita bisa tahu hikmahnya. Itu tadi perempuan itu lemah. Saya ingin nolong lemah itu baik. Kalau nolong satu baik, dua lebih baik. baik. Pasti begitu. Nolong tok demenan arah dirabi. solusi dirabi. kita nolong tok roda itu mesti efeknya. Wis demenan kok angel teman ngerang dong. Oh, angel temen wis full vulgar wis model ilmu ne iso vulgar. Satu-satunya cara supaya gak demenan dirabi itu cara tapi rasa nih mau orang ngerah kuat tapi ke cerita lah rasul kabeh garwane bukan era Nabi Muhammad dikurangi songo untuk umatnya papat tapi umatnya papat itu dodake prakteknya kiai Jawa Timur banyak bujune tetap apa tapi sing tahu dirapi rompuloh pulau sing loro cadangan wah Sing loro kan dipegat-pegat anggar bar di anak. Dipegat jadi akhirnya ini mau apa tapi tahu ngerasa nawang. 20 Tapi ora sandekan, kok ora Mas. Masalah dalam fakih. Nah, apapun tidak cocok kita, apapun beda kita, tetap kau aku. Jadi Jajal sampean tulok sejarah Wali Songo. Sunan-Bunang ibene Kali Joko, Kali Jogo ibene kan silang-silang mergo Joko tinggir mantune iki mau silang kan silang-silang kabeh. Paham ya? Nah itu Rasul, saya ulang lagi itu Rasul. Jadi Rasul itu orang yang berani ngambil sikap resiko meskipun itu ahli hikmah gak wani, tapi nak Rasul itu wani. Tapi ahli hikmah gak wani. Cara Sinten Lokman Hakim gak duwe nyali ngene gak duwe, tapi Nabi Dawud anu. Berarti Rasul be wong saleh dhuwur yo ora tingkatane tetep dhuwur Rasul. Ya itu tadi karena wani ngambil apa? Resiko. Nah, itu kalau kita ndak ndak punya nyali. Ini penting kalau terang no. Paling enggak kue janggal kena apa Rasulullah, para nabi ku berpoligami. Kue raiso ngelakoni lah, ojo terus janggal kafir kena janggal. Lalu gak ada pengalaman buruk sekali secara intelektual, tapi saya alhamdulillah menangi pengalaman itu. Jadi dulu itu ketika ada seorang kiai terus jatuh karena dia kiai nasional dan dibully di media massa itu dikira karena poligaminya. Sehingga sampai orang itu yakin bahwa poligami itu buruk karena poligami itu disinyalir karena hipersek. Karena seknya berlebihan sehingga seorang kiai butuh poligami. Sehingga semua media menulis betapa buruknya poligami dan pasti motivasinya itu sek yang berlebihan. Ternyata penulisnya karena apa saya mengatakan trauma intelektual? Karena saya itu dulu pernah husnudon bahwa penulis-penulis itu tak kira muslim yang baik atau dengan pikiran keislamannya. Ternyata itu disusupi non-muslim supaya orang itu janggal dengan poligami. Setelah janggal berarti nanti orang Islam janggal dengan nabinya gayanya janggal sama kiai itu, tapi lama-lama janggal dengan nabinya itu bahaya. Makanya kita meskipun tidak berani poligami, tidak beraninya macam-macam wedi biaya, wedi sing asli Melayu, macam-macam lah sebab itu kan macam-macam karena satu tambah satu tetap satu karena lari lari satu kadang lari dua-duanya <laughs> jadi itu kan gambling ya apa berju berjudi to delian terus enake ning ndi ono delian barang Mas pro tapi apapun itu kita harus mirip-mirip nabi niru nabi kalau menolong orang satu itu baik harusnya dua itu lebih baik harusnya empat lebih baik kalau punya satu saja masalah berarti empat lebih masalah kita hanya ngomong gitu terus nah terus hukumnya biar hukumnya ya hukumnya pokoknya paham ya hukumnya biaya hukumnya ya Misalnya kayak pulang mulang, mulang wong siji lu ape, mulang wong loro lu ape, mulang sak musola lu ape. Tapi nak gue mulang ngerap bener bodoni wong sito itu so. bodoh bodoni wong sak musola. Musola. Hukumnya ya semuanya. Nah terus piye ya rapi piye-piye hukumnya. Nah itu Rasul dengan hikmah itu Rasul itu di atas hikmah. Ya, Rasul itu di atas. Misalnya contoh gampang gini kita eh, tak no didono nih wong zuhud. Tapi buat bodoh gue ya, maksudnya bodoh nih wong zuhud tetap buat bodoh gue ono wong zuhud juga dhuwit wong kafir. Ya dhuwit wong kafir sak juta misalnya. Ojo partai, nak partai kan juga, mau nambah contoh partai tertentu neng Indonesia sing non Muslim ojo, ojo contohnya ojo partai, partai itu sebulat, bodoh bulat ya, sembulan maksudnya. Tak balik ini malah ya. Misalnya Mustafa kan gaya ini zuhud, jenggotan dilo, terus yang bebo terakum, naruh wong, pokoknya modelnya jaga, terus koyo gue soleh soleh. Ibu nak tiga itu non muslim satu juta, gue gak dipakai no anak ewo di haram, di subang no masjid, wedi raji tompo, mergo duit kowong kafe. Tiga anak nih, gue jadi daging haram. Itu zuhud. Tapi di atas itu ada makom yang di atas zuhud. Cara berpikir begini. Ono wong soleh mau manfaat no duit sak juta. Pilihannya apa? Diobong. Enggak misalnya gue ketemu orang yang lebih alim ketimbang orang jauh. Jawabannya apa? Apa satu juta ini diobong? Kalau diobong tabdirul mal menyanyiakan harta. Aku wong soleh mau nganggu ben fasek. wong fasik. Wong fasik bedemenan raiso mergo di duit gara-gara buka sak juta nanti alat demenan. Gue rawani mangan pokoknya wong fasik jebule malah tinggu. Demenan. Kue rawani mangan jebule Keburu. Makanya itu masyur perdebatan ulama Al-Azhar Ada ulama Al-Azhar menerima orang pejabat dolim, sedapok, sisi tok nompo, sisi tok ora. Jari sing ora nompo, ulama kedul yang tiga pejabat fasek nompo. Jadi sing nompo, kiai bento, iku dua nak dicekel pejabat fasek, kemungkinan juga demenan juga fasek fasek, cekel kiai, uh soleh. <laughs> Jadi ilmu mbek zuhud beda, Mas. Mulanya aku tetap dhuwur aku mangkome. Mbah ya kapan-kapan nak dhuwur ya, ya, roh. Lewat jalur tikungan terus kayak nyelip. <laughs> Tapi cara prosedur ilmu itu dhuwur aku. Mbah nak pas tikungan nyelip. Goleng tapi. Tak jamin goleng. Sopan. Burine. Eh, Burine. <laughs> Jadi nah, di sini ini mulai kayak ngaji be aku ben ngaji ilmu. Tapi kau jangan aku fasek kan. Tapi ranut sembrono. nah ini cerita, ini makanya saya kenapa termasuk pengagum si Abdul Qadir Jilani. Kalau kamu pengagum beliau kan karena kitab manakibnya. <clears throat> Kalau saya enggak, saya ini punya kitab banyak karangan beliau. Termasuk yang paling terkenal tuh Al-Hunyah, terus Al-Futuhat Al-Ilahiyah, terus banyaklah karangan beliau yang orisinal, maksudnya yang mansub ilahi yang yang memang orisinal ada sanatnya bukan yang matsus ya bukan kitab yang sebetulnya agak karangan beliau tapi dianggap karena di di dunia kitab juga resiko ada yang namanya matsus apa matsus cara hadis mudalah sebenarnya nabi tidak ngendikan itu tapi dikatakan ngendikan untuk menjustifikasi satu nopo madhab tak contoh gini misalnya ya tadi kayak kasusnya Mustafa misalnya Abu Jahal jauh Rukin Mbak Mustafa, Rukin itu, tapi Rukin gak sufi masalah itu Gelemnya mereka butuh duit Misalnya mas gue saya tiga di Abu Jahal Tiga duit 1 juta Pak Mustafa, aku lor jenengan kok unik Tak kayak duit 1 juta ya Ampun, tuh Sangat Karena Abu Jahal, Mustafa kayak duit ragilem Terus tiga tombol Abu Jahal, tiga tombol Coba sekarang Abu Jahal pakai itu untuk tombol, untuk judi itu kamu sekarang ikut salah enggak? Hmm. Ikut karena adekan uang itu kamu pegang, dia tidak bisa menggunakan uang itu untuk judi lagi. Nah itu Rasul punya logika lebih jelimet. Kalau orang zuhud kan asal gak make, ya sudah supaya gak resiko makan haram. Sekarang kata Abdul Qadir, tapi gak jangan niru ya, kalau gak kuasa jangan niru. Kenapa para rasul dan para sahabat memakan harta ghanimah? Harta ghanimah itu hartanya siapa juga? Orang kafir kalau perang, orang kafir kalah kan hartanya disita, namanya harta apa? Harta orang kafir itu kan dari transaksi yang kafir. Mungkin mereka rentenir, mereka jual beli homer, jual beli anjing, jual beli cewek, macam-macam. Paham ya? Dari semua hasil kekafiran ini dipakai alat perang. Setelah perang kalah, Nabi nggak ngambil itu. Makanya semua ilmu itu ada silsilahnya, Kevin. Kata Nabi, saya diberi ilmu lima yang Nabi dulu nggak dikasih. Di antaranya ghanimah. Ukhillat lanal ghanaim walam takhilla li ahadin qabli. Ghanimah di era saya halal, tapi nabi-nabi dulu tidak. Kenapa di nabi-nabi dulu ghanimah tidak halal? Nabi Musa nggak boleh makan rampasan Firaun. Nabi Ibrahim nggak boleh makan rampasan Nabi karena miliknya orang. Tapi kata Nabi untuk saya boleh. Itu lama itu menduga-duga kok aneh. Nabi kok nabi yang nabi pilihan kok malah nggak boleh eh malah boleh malah boleh memanfaatkan oh mah. terus ulama-ulamanya Rasulullah itu kan pinter-pinter ternyata kok idenya adalah darul mafasid mukadamun ala jalbil masoleh kalau harta itu dikembalikan ke pasukan kafir yang kalah Taruh saja misalnya tentara, misalnya perang sama Papua, Papua yang pengancok keamanan barang untuk celeng untuk babi terus dibalen monggo ini gadani jenengan jadi ya, sate meneh <laughs> di disita tapi coba pangan apa atau terus tapi coba pangan kok haram ainiyah nopo haram ainiyah paham ya Nah termasuk contohnya itu mau wedok kan lagi sing sering aneh rugen. <laughs> nah ana mau wedok kafiroh perang kalah. Kan cawe itu jadi aman. Mereka nak bela wong kafir monggo. Berarti nanti memproduksi generasi atau populasi atau turunan kafir. Tidak dikeloni ruhin. Kan terus ngelahir cah keriting-keriting mukmin. <laughs> Manfaat. Paham ya? Paham ya? Lagi jenenge amat, nama? Tapi ojo langsung mek salah sitok kan. Gentinya akad adalah ditunjuk imam ya. Gentinya akad tuh ditunjuk. Jadi misalnya perang, kalau ada cawe 10, aku imami iki rambutnya lurus ya sih Pak Ruhin sing gaul jalanan sini kayak Mustafa dari tak silang-silang ben kuapok rumah cagau gaul ben bangkrut <laughs> jadi orang kok langsung mek sitok halal harus ditentukan imam lah penentuan imam nanti mengganti apa akad Tentu secara psikologi modern kita janggal bagaimana Nabi menghalalkan ghanimah atau perempuan yang kalah di perang. Orang perempuan yang terus di Jakarta baca kelibotan yang kalah dalam medan perang. Logikanya tadi perempuan itu kan alat produksi. Kalau dikeloni ruhin, lain mukmin. Senajan contoh bawa building, tapi tetap mukmin. Hmm. <laughs> Keruitan, pelajaran tetap neng musola, um, bapaknya merbot musola. Tapi nak dikeloni uang kafir, ya nanti produksi. Lagi lahir di sepul kafir, di umbah banyu kuning kafir. Cili istilahnya, klonang-klonang butuh gereja misalnya. Nah, sekarang pilihannya pertanyaannya adalah menghalalkan gonimah untuk Nabi Muhammad dengan mengharamkan era Nabi Musa kualitas ilmunya bagus mana coba bisa kok Nabi Musa kita kok terang orang paham paham tak terang subhanallah dengan penjelasan seperti itu paham ya halal ya, ghanimah dimanfaatno sahabat atau zaman Nabi dimanfaatno Nabi ambek diharamno zaman Nabi Ibrahim kualitas haram ke ya? halal apa ini? apa halal lu halal plus darul saya Saiki misalnya aku digarong penjahat, terus contoh gampang aku digarong penjahat, tentu penjahat garong aku bawa senjata bareng tak no, berhubung aku zuhud kok Mustafa monggo gak ada jenengan butuh langsung ya tiga jahat menek blok goblok paham ya? harus saya sita berhubung saya ini TNI atau Polri nanti senjata ini untuk penguatan NKRI harga mati timbang kembali ke gerakan Papua Orang iso terus musuh pepe khusu. Mboten ha eh ya, harum niku haram. Bawa calon salam taufik ora ora. Salam taufik yo ya ngalim sembrono, tetep ora koyo kuwe madzhabe. Ucik muni Nabi Musa. Nabi mu Nabi Muhammad sembrono. Faham tak mas? Artinya gini ya, orang soleh itu tidak akan menandingi ilmunya para nabi, para rasul. Karena ilmu nabi rasul itu lebih akurat Meskipun coro dohir nyaman yang soleh, dukung dunia subhat atau mau. Paham ya? Tapi kayak jo niru, nak soleh ini ki satu niru Mustafa, tetap kelola satu setuju. Kulo misalnya nyuwun sewu ono wong kafir nimbang pulau satu juta, saya tetap milih nolak. Tapi saya secara ilmu tetap bilang menerima itu lebih baik karena dengan saya sita uang satu juta itu kalau dia berzina ya tidak dipakai zina lagi. Tapi dengan saya kembalikan kan kalau dia berzina dipakai iya. Kalau dia penyumbang gereja dipakai nyumbang. Dengan kamu terima kan kayak penyitaan, apa? Kau paham tenan tuh Ramos. Dia gak ikhlas sampai ilmu ini aku yakin. Sing kusuk kusuk neng kene karena ilmu ini gak ikhlas. Tapi kudu buat tompo itu ilmu ilmu cocok nang cocok kudu buat tompo. Bisa jawab kan? Wah, apa apa apa itu? Apa paham? Wes paham berarti dan. Tapi bahaya tiga gue gue wayo ya Bahaya wayo jawab kan. Hukumnya api wayo tidak dipraktek no. Bahaya. Lah itu sing disebut fakulu mimma ghanimtum halalan thayyiban. Tapi ya wattaqullah. Halalnya gonima itu halal yang karena alasan darul mafasid mukodamun ala jalbil maslahah. Mulane di Quran Nah ana wong wedok mukminah hijrah ning gone Kanjeng Nabi padahal bojone do kafir. Terus bojone kafir ku nuntut supaya istrinya dikembalikan. Jawabe pangeran be fala tarsiuhunna ilal kuffar lahunna khillul lahum wa lahum yakhilluna lahum. Ora iso wong mukminah sing wis daiki Islam dibalekno ning bojone sing kafir. Engko ora dadi produksi wong kafir. Terus wong kafir ngeklaim, gak iso mat aku rabi ku entek akeh, kun entek akeh, biayane yang entek akeh. Wa atuhum ma'an faku. Terus kanji Nabi kena hitop mengganti biaya perkawinan. Itu hebatnya Nabi. Jadi kalau kalian malah yang mana uang butuh ngaji be uang alim ben waras. Ojo nuruti rasa mus. Islam cunuruti nuruti rasa. Islam ku nganggo nganggo ilmu sih. Enggak lagi nganggo rasa. Ya malah galop man iku mau nyun saya mau wong soleh tetap ilmu ini sangi sore Nabi Dawud. Nabi Dawud senajan tuh ya roto aneh. Mana perang, perang rabi, perang rabi. Omar gak, gue nak ngomong mutiara. Tapi kan gak iso ngalahno kebatilan. Wong ngomong-ngomong bijak itu kan mau ngomong tapi kan gak iso ngalah Kebatilan. Nak Rasul gak mau ngomong hikmah ya perang ngalah no kebatilan, gak wani lho man, cuman gak gak wes cukup dari jenengan mawon itu. Saya kira gelem ngomong duit kon anut wong alim, merasa luwe soleh, luwe ado kosum. suka sembrono. Ra oleh ilmu fatwa kudu anut wong alim. Wong alim biasane sarap sidik-sidik. Karena ya ini repot panjen. Hukume wis napa? Paham ini ki perlu kalau sampai no jenengan ngerti ya jadi halal ya mulane kabeh nabi ku mesti ape Nabi Ibrahim, Nabi Musa diharam no ghanimah. Ya no masuk akal eh, piye-piye ada wong kafir itu dari haram. Saya itu wong kafir di duit, Oh sing krono rentenir, jualan babi, jualan celeng. Misalnya wong Korea Utara, Korea Selatan coba transaksi babi saja berapa miliar. Berarti mereka punya uang dari transaksi uang apa coba? Haram. Makanya wajar saja kalau mereka perang kemudian jadi golima oleh Allah diharamkan golima itu karena materinya dari haram. Asal usulnya dari haram. Oke itu juga satu kebenaran dan itu dipakai Allah untuk menghukumi, membimbing Nabi sebelum Nabi Muhammad. Era Nabi Muhammad itu dihalalkan, tapi tidak babinya loh ya. Yang sudah berapa uang yang Oh, babinya loh, ya. nah, babi kan haram ini ya, no? Karena logika yang terbangun adalah jika uang ini dikembalikan ke orang kafir, maka kalau mereka ingin nyerang orang Islam jadi pakai senjata, sing seneng demenan ya tiba-tiba demenan, kok sing seneng bangun gereja tiba-tiba bangun. Bagus mana disita sama dikembalikan? Disita. Paham ya? Lah itu berarti menerima ghanimah. Mengenai terus fakulu mimma ghanimtum halalan tapi ya wattaqullah. Karena ini riska, Paham sih kalau maksudnya? Faham tenan ora maksud? Menawa kowe nak digarong terus pistole karek mbok balekno. Enggak rencana. Balekno dene mau nganggo e wong. nuker gak ngarah. Mbok balekno kan. Mboten lu sing alim berarti. Maksudnya lu sembrono. Mulane ngaji. Jadi kenapa Lokman itu ketika ketemu Nabi Dawud, ketika Nabi Dawud ya sudah jadi Nabi, dia langsung taslim memaklumatkan diri kalau dia muridnya dan meninggalkan fat. Karena tadi ilmu wong soleh sekelas Lokman itu tidak papanya dengan ilmunya Rasul. Rasul Rasul itu lebih keren, tapi memang lebih resiko mereka melawan kebati kebatilan tentu lebih lebih resiko. Kami ya? uang butuh ngaji. Jadi kena opo amat itu kok dihalal mergo piye-piye ku alat produksi tapi amat sing ngene gue medan perang gitu nah sembrono tuh nyekeli wong kok anggap mergo nak dibalekno ning negara kafir berarti engko dikeloni wong kafir ya berarti nambahi populasi wong misalnya nyuwun sewu kok ki wong preman terus mereka berpopulasi secara besar besar Yo repot, aku turuti terus. Tentu itu tidak sampai amat, tapi ya tentu itu nggak sampai amat. saulah tidak sampai amat. Tapi nah, misalnya ini ada preman untuk preman wedok. Terus kamu mengesahkan perkawinan. Ono ulama sing darani rasa. Cara aku nak masih mungkin dipisahkan kita setuju yang ulama yang memisahkan dengan demikian tidak ada populasi kepremanan kok cara dohir preman lanang preman wedok nak duet itu kan yo bahaya nak populasi ini Cara kula dadi ulama ditakoki sah nikahnya sama ndak milih sing pokoknya fasu Bapak. Harus apa? Fasu fasu itu dibatalkan. Kalaupun nikahnya sah kita harus berfatwa kalau bisa dibatalkan di karena dalam kitab-kitab fikih disebutkan jika seorang perempuan tahta syaukatil fasek dan faseknya membahayakan agama itu fusi fusikho binaguma, furriko binaguma harus dipisahkan. Ini penting karena kalau nggak kamu pisahkan nanti kamu membiarkan populasi kefasik. Engko bojone piye kira kan Mustafa. Tapi engkau naikin nanti masa sadaman sadamen yang bojo pertama Itu kalian lo liyane, paham ya terus solusine di Tapi apapun itu kita punya misi yang namanya agama itu tetap darul mafasid, menolak mafasid disebut la dororo waladir. Apa saja yang membahayakan kita dan bahayakan orang lain itu dalam Islam harus dihilang. Tidak. Saya kira persenjataannya musuh. Contoh gampang menurut saya ilmunya Nabi itu sekarang yang diikuti tentara, diikuti tentara seluruh dunia. Di mana-mana misalnya coba kita ya. Kita ini menempati di Jogja, di Jakarta. Banyak kan gedung itu milik Belanda. Karena itu peninggalan Belanda. Belanda. Banyak senjata kita yang dulu merampas dari Belanda. Terus Mustafa ini sok khusum nih. Gerona Belanda ini monggo iki dalam jenengan ini sembangun bambai. Wah, itu soleh tapi bikin tuh, soleh tapi apa? Enggak. Karena ini milik musuh kita. Dan kalau dipakai mereka ya kemafsadahan. Ya kita sita. Dan itu akhirnya semua gedung dulu milik Belanda, sekarang milik kita. Persenjataan Belanda dulu yang kesita kita ya sekarang milik kita. Karena kalau kita kembalikan berarti membantu mereka menguasai persenjataan lagi bisa mengancam kita. Paham ya? Itu disebut fagulum bima konimtum Nah, nah soal ya, soal harta itu dulu dari orang kafir yang transaksinya haram, lebih haram kalau itu dipakai haram lagi. Makanya dengan dipakai kita ini haramnya berhenti. Hmm. Berhenti. Lebih haram lagi kalau kembali ke mereka. Sudah haram dipakai kekuatan. Haram lagi. Maka haram bersilsilah. Ini jadi haram bermata rantai. Tapi dengan kamu pakai kan keharaman ini berhenti. Berhenti. Hmm. Paham ya? Iku kena opo kok Nabi Dawud tetap ngetuani Lukman Hakim. Senajan contoh bijak, eh, bijak sekali Lukman Hakim. Tapi kan nggak kelasnya dibanding ilmu Ambiya, dibanding ilmu Rasul itu nggak nggak kelasnya. Karena kalau suwon sing ngaji kulo, wes sing khusyuk khusyuk sing soleh, juga geman nyai ulama. Nah masalah ilmu gak level. Tapi kan ang rasul wes sholat, gak monggo bang di monggo rasul soleh, wae ora tenan wae. <laughs> Masuk GR ora oleh, nopo GR wae. Kalau kita nanti diprotes, kulo sering diprotes. Kulo niku gumun iso jenengan. kalau buat nanti roh jenengan tahajud, tapi tak ada, aku ya gumun kowe wong soleh, saleh meneliti uang. Ora oleh soleh kok meneliti wong, ning dikon wong soleh wis sibuk ape awake dhewe. Mau aku ora roh tahajud ora kok meneliti. pulang beda ada jenengan. Kanut ya ngalime. Wah, angin Ngerasa kecangkeman. Sembrono. Soalnya aku tahajud kira roh. nanti kau jompo. Tapi rasa mitosno nih Mekah mering hmm. malah jadi fitnah. Jadi eling-eling ya kula sangat gitu. Pokoknya ngaji ini gue nak ilmu manut para nabi melane rasul gue rotor-rotor wahyu mereka nak cara logika mah nulung wong sita wae ate. Ya saiki nulung papat mungkin. Tapi nak gak adil. Kafir bayang bayangno rasul gue gak adil. Lah soal gue gak niru, aku orang mungkin adil orang bakat adil. Jengger kawin yo ya orang perkara nulung. Perkara ya roh. Tapi akal kita cukup tahu bahwa potensi poligami tetap lebih baik ketimbang yang enggak poligami dalam konteks Rasul. Setidaknya gue gak janggal, tapi Nabi juga. gak. Itu penting, cara penting sekali daripada gak tulisannya para LSM orang nikah itu poligami pasti karena seks yang berlebih. Ya terus gue nulis itu atau ngaji aku atau ngaji ulama terus nuduh Rasul poligami itu mergo hiper kafir kayak orang barat kelakuan kok ngono utek kok elek ngono paham kalau kulon rangno emosi perkara ini kamu harus tahu secara iso nglakoni lah tapi kamu tahu logika ilmunya tahu paham ya paham betul maksudnya dengan demikian terus kue orang nabi wayah wah apik tenan lu wong situ apik kemudian wong kena dinget tenan kena dino tapi ya tapi no ojo kan gak kuat no tuntas ya, yakin saroku kanca-kancaku sing wayah iku yo ya yuk do sampet lo tuh konco lemu bareng wajah guru tak takoki angger saya koi ben orang diet dia caranya diet guru. wayo Wong itu wakrab ya loh. Bisa lemu, barang wajah langsung. Padahal bojo ini wayu. Gara-gara gue bisa gue jawab beda bedanya. Bareng dia wayo, mulai berontak. Bisa sopan nung jenenge orang dirabi. Berontak termasuk berontak itu pas anaknya cilik, wayo nyusui. Nah, semuntung gak gelem nyusui, bingung. Nyentah itu bojoannya, radis sentar gelem nyusui. Anaknya disusui sapi, mau sok nah <laughs> Bingung nih, sekuru. Nanti saya gugur. Enggak dari nanti saya gugur ya. Kita ya. kok itu diet itu ya. Wayo, wayo terus. <laughs> Diet ya. ya tapi wawe kalau suwon ngaji ya pokoknya kena apa melane sinten diantara yang didawakan si Abdul Qadir Al Jilani tentang kitab Al Ghuryan itu kenapa gonimah itu halal. Padahal gonimah itu min ambalil kufar yang notabene dari transaksi yang haram. Karena ini penyitaan barang haram yang supaya nggak dipakai haram lagi. Anak ngoro BNN nangkep narkoba terus berhubung buatan gadan pulau nih haram. dengan damel harus kita hancurkan. Tapi kalau ain kayak narkoba itu dihancur oleh dinggo. Jadi kayak celeng, asu, terus narkoba itu dihancur nong. Tapi nak kayak senjata gue hancur kan tak takdir harus dipakai untuk kepentingan negara. Oke, walhasil itu kudu ono penyitaan ya, kudu ono apa? Kalau masih bisa digunakan secara halal digunakan, kalau tidak ya dihancurkan. kayak narkoba ya tentu pilihannya di dihancurkan. Bon. Anis kurli wali walid. Khidmah pertama sing diajarno man Hakim niku anis kurli wali walid. Anis dini kelakuan ewa kulna lagi sing ucap kita ingsun maksud Allah lahu maring Lukman anis kurli lah. Boyo syukur siro lillahi marim Allah. Alama yang atas seberkoro atau kang sparing sopo wa kang sira minal hikmati sange hikmah. Jadi hikmah pertama dari wong urip siji syukur pun ngandel kuros. Urip nomor siji syukur kok dia pangeran. Jadi syukur perkara liane pangeran pun. Sayyidina Ali itu jadi wali besar, wiridannya yang tentang warai, tak ijazah wiridannya Sayyidina Ali. Ada tiga kalimat yang kata para ulama, tiga kalimat ini yang menjadikan Sayyidina Ali tidak akan terkalahkan oleh kalimat hikmah manapun. Ya, jadi Sayyidina Ali nak dari wiridannya tentang Ya ini ada tiga kalimat yang dengan kalimat itu hikmah ini nggak akan terkalahkan oleh hikmah manapun. Ya tentu yang selevel Sayyidina Ali ya sama-sama yang tidak Nabi tentu eh, nggak eh, bandingkan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena semua kata-kata itu mahmalnya yang selevel, mahmalnya yang siapa? Selevel. Jadi tidak bisa kamu jadi Syiah. Nah Sayyidina Ali di pemikiran yang nggak tertandingi oleh siapapun. Sawangannya malah malah nganti ngalah no. Nabi ya sembrono ya oleh Sia yang seperti ini sudah dikeluarkan dari kelompok kelompoknya. Jadi tetap gak ada yang sampai seperti itu. Siti Nali kalau wiridan ketika ngeten. Ya Robbi kafani izan antaku nali robban. Wa kafani fakhron an aku nalaka abdan jadi ya Allah cukup saya ini terhormat karena punya Tuhan engkau. Maksudnya punya Tuhan yang keren, yang lahul asmaul husna, yang ala kulli syai'in qadir. Jadi kafani izan antakuna li robban. Saya ini sudah cukup cukup cukup sekali sebagai orang yang sangat-sangat terhormat karena punya Tuhan engkau. Wa kafani fakhron an aku laka abdan dan saya cukup bangga sekali karena saya hamba dari jenengan. Kayak apa nistanya saya kalau hamba dari Fir'aun, dari Namrud yang sama-sama manusia. Coba betapa hinanya kita kalau jadi budaknya Namrud, termasuk budaknya Isa sekalipun. Karena kita sama-sama makhluk, sama-sama manusia. Kenapa dia Tuhan kita? Makanya Sayyidina Ali dan wakafani fakhron an aku unalaka abdan. An aku unalaka abdan. Saya begitu bangga karena saya hamba dari jenengan. Masyur dolil kafani Izan antaku nali robban Wa kafani fakhron an aku nalaka nopo Abdan Jadi apa ya dulu ulama-ulama itu punya makalah-makalah yang spesial Jadi syukur sama Allah Terus ketika menyangkut Zuwiyat lanat dunia Misalnya begini Rungono ya mus, gue mus konerang nopo ya rodok kangelan Gue wes kadung roh wong wedok ayu Nengar apa kamu kan butuh pertolongan dari Allah supaya tergoda dari fitnah itu. Berarti gue butuh pertolongan Allah untuk diselamatkan dari fitnah tim. isa, fitnahnya perempuan. Dengan kenyataan sekarang, gue ngaji ngarep ruhin, ngarep kurang wedok. Ya sama-sama selamat, tapi sel, sel, kadung roh itu kan selamatnya perjuangan. Nah, roh, selamatnya itu enak, lu nyaman kan karena karena kita tidak tahu maka jadi kebutuh. Sekarang begini, kalau kamu punya harta untuk mengelola jadi baik ini butuh perjuangan karena kadung punya, jadi ngelola untuk baik itu kadung perjuangan. Tapi nak gue kadung ra duwe kan ra perlu berjuang untuk cara ngelola secara baik. Kue orang arah dihisap, kak nggak arah tak kono pengiran. Iya tak kai alpat kok, bagus nyombongi kamu laku kan tidak ada gitu ngeradue. Alpat. Iya tak duit sak lihat kok ora zakat. Kan gue gak duit. Ya. Nah makanya ini kata Sofyan Asori. Cara syukur paling mudah adalah ketika zuwiyat angkal dunia, ketika harta diri dialihkan dari kamu, mana nih kamu tidak punya harta, tidak punya perempuan. Sebetulnya ini meringankan ujian Anda, paham ya? Meringankan ujian Anda. Ya contoh gampang kayak Rukin Mbak Mustafa kan gak tahu tersisa gak mangan setik kan gak tahu roh nak ning donya kono warung jenenge setik. <laughs> nah kayak kula nanti saya kira mangan setik tapi sering tersisa mergo nak ngantor kadang liwat. Kadang kepikiran piye rasane mangan. Nak Rukin kan gak mergo ora tahu roh. <laughs> enak dia enak Rukin karena gak gak harus berjuang melawan kepengen mangan setik kan. Nah kula yo ya berjuang kadang kepengen waktu nih rapas. Oh, ben maghrib eh, beda teman kok wayang ngaji ya ora situ. Nah Rukin kan gak perlu <laughs> berjuang. Nah sebetulnya orang-orang fikir supaya syukur sama Allah caranya gitu. Ketika kamu coba kalau kamu nggak presiden kan nggak perlu mempertahankan status jadi presiden. Coba kita nggak perlu repot-repot karena mempertahankan status jadi ketua DPR. <laughs> Gak perlu manuver sana sini. Wong kue ketua. Kangelan di ketua DPR. Kangelan mereka, kamu mempertahankan fakir kan tinggal berjalan saja kan. <laughs> Wes melaku, status itu sudah sudah jalan. Nah, Sofyan Asauri pernah ditanya, apa sebaiknya kita ngelola dunia? Terus kan dia diprotes, nah, terus tak mau pikir caranya syukur ubi, terus beliau cerita. Semua yang sudah kamu miliki tentu akan dimintai tanggung jawab cara ngelolanya. Kalau kamu tidak punya kan nggak dimintai tanggung. Enak nanti, wong sing ditakoi pangeran be orang enak sing boten, ya mulane enak pikir. Terus ketika ditanya yang kaya, aku lompon kadung duwe, syukure piye? enak di wong tok nikmat be ora enak tok. Ya sanggep bae ngono. Dadi <laughs> makanya terus ke podo-podo nopo su? Podo-podo syukur. Lari balillah fa'bud wakum minas syakirin. Penting nek wani nyembah Pengiran kudu wani syukur. Ya syukur ditandai gampang guyu, gampang rila Lho kula buatan sombong, dewi Anu kadang ya merengut, merengut kukur-kukur perkara ini Ini langsung istighfar. Betapa malunya saya, aku neng kerajaan ya Allah merenggut sawangane kok gak rido mbek kersane Ini Niku tak mun kula istighfar. Sampai keluar niku isen isen banget. Karena bagi saya merenggut itu masalah besar, Kau orang rido mbek kersane. Jadi kalau lebih berkali-kali lah misalnya dapat informasi yang bikin saya agak susah, tapi yang ngereling kita kok gak rido mbek kersane pengir. Jadi malu, malu sekali. Impun. Ya Nah, yang seperti ini tuh makomnya yang dikatakan Nabi Inna min khiyari ummati kauman yathakuna jahron min saati rahmatillah termasuk umat pilihan itu nasi buyu banter-banter kesangking yakini jembari rahmatnya jadi uang makomnya macam-macam tapi ono terusane waya buku nasiran min khawfi adabi tapi nak pas dewi itu sering nangis nangis nak menolak bakat rokok. ya. tapi nak nangis itu siron apa tapi ya ono kiai sing model walian. Tapi niku mboten pati madhab ya. Jadi kalau baleni malih ya. Jadi Sayyidina Ali terus diikuti para ulama. Ke Sayyidina Ali teng toreko-toreko di murid jenis Hasan Basri. Hasan Basri di murid Habib Al-Azmi terus nanti ya, Ma'ruf Al-Qurfi terus sampai kita sampai Abdul Hasan Asyadili di murid Abu Abbas Al-Mursi Abu Abbas Al-Mursi di murid Ibnu Atta'illah asalkan Asakandari terus sampai kita era modern ya wonten Said Abdul Al Haddad sing aran Ibad terus Kulon Bapak ya. Yang terakhir misalnya kita menangi sengarangnya anak tuh Talibin Said Abi Bakar Sato ya, yang baik punya murid jenenge Kiai Mahfud Termas, Kiai Mahfud Termas ini murid Mbak Fakih, Mbak Basim Asyari, terus Mbak Asim Duki Jenengan. Itu ya, Ki Ansor barang lain juga dengan Ansor itu sana tuh ya bodoh tuh Mbak Hasim nopo sembrono gitu. Jadi yes sing ngaji ke sana tidak bahasim, sing organisasi ke sana tidak kita mau. Ya, ngakon ini mbok, nah sana tidak bodoh, nah, ngakon ini tuh. Penting kalau terang loh ya, terus. Jadi wong wong sufirian ku gampang, masyur itu aplikasi Qasim Al Junaidi nanti ngengkan muridnya tuku daging, misalnya Rukin tak kayak duit satu saya Rukin tuh kalau daging sak kilo, Rukin tekong mending ini, Gus ora cukup, regane daging sak kilo satu serong pulau. Dari aplikasi Qasim Al Junaidi, ya wes nak gawe murah, Mung satu sewu buatin cukup malah kayak murah. Lah yo iya, ora tuku. Larang nak gue kepengen. tuku. Wong gak sida tuku rada dadi murah. Jadi wong sufi di ku cara ngadapi ku gampang. Ya dadi aku sinten Aku kasih Al Junaidi nanti ngeken muridnya tuku daging. Muridnya balik artone jenengan mboten cekap. Siapa arki suliyo nak ngono murah. Mau niki mboten cekap bukan murah malih. Lah ya ora tuku kan murah. Mana ya Ya semua ulama di sini cek enteng ya itu dunia cek cek gampang. Kayak kanjeng Nabi misalnya. Iku ketok anak Nabi tenan. Nabi nate rawo saking perjalanan takut saya ke Aisyah. Sah bubur hari sah sing mbok sediakno kanggo aku ikut Aku kepengen mangan. Sayang ya Rasulullah bubur itu sudah habis karena tak kasihkan orang. Jawab Nabi, enggak yang kamu kasihkan orang itu malah yang masih. Jadi Nabi itu dulu kalau memahamkan orang supaya senang sodako itu ngetikannya begini, sama siapa? Wahallah kami malika illa mata sodak tafa'ab koita Walabis tafa'ab leita Wa akal tafa'af naita Misalnya saya punya uang satu juta Kemudian tak pakai poya-poya makan makan-makan yang tidak penting Itu hilang jadi WC Yang masih adalah sih tak sodako noning fakir miskin Tak sodako noning santri yang masjid Berarti ketika saya sodakor di masjid 200 ribu, yaitu yang masih. Tak kasihkan yatim piatu 100 ribu itu yang masih. Tak kasihkan ulama 100 ribu itu yang masih. Yang susuknya itu malah rawan hilang karena tak makan makanan yang nggak penting atau melakukan sesuatu yang nggak kata Nabi kamu dengan harta kamu hubungannya yang kamu sodakokkan berarti kamu abadi berarti kena ada di juta kok sodakon orang atau sewu yaitu yang abadi. Sehingga sahabat itu udah gampang sodako karena merasa itu yang Makanya Nabi Ibrahim kalau mau makan ngajak yatim piatu, ngajak orang fakir, karena dia takut semua makanannya ini nanti jadi WC. Tapi dengan mengamalkan kan ada yang jadi amal yang koita yang apa? Disebut ma indakum fadu, wa ma indakum apa yang kena kamu pasti hilang, tapi yang nanti menuju Allah abadi. Seperti saya misalnya ngajar di sini, Waktu yang saya tak pakai leha-leha lihat TV mungkin waktu yang hilang, tapi waktu yang tak pakai ngajar tasir jalan itu mungkin yang abadi. Sehingga saya tidak pernah merasa semula Mustafa gunanya apa Ini waktu yang abadi. Nah contoh ya orang mesti so minter nombong itu kan takdir. Kan ngaji rawat wajib pinter, penting ikhlas gua aku warga. Boleh pintu singguri guri lah kan semuanya. Serap penting liwat ngarep malah rasopan itu galane para nabi liwat. Soal dari ya ilegal, ilegal liwat gue udah ilegal lah, sementing lebu, Bang kok ngarep rasopan itu. Paham ya, jadi caranya syukur nggak ya, gini, nopo. Cara pandang ngoten saya kira dadi dunya akeh mari hisap, Dihisab berarti hisap endeng di. Endeng berarti hisap berarti sopir ya semelak jalur iku. Tapi di dunia ya syukur, jika ini emat berarti tiga ini emak, tapi di tapi tiga ini emat, ini sanggup bayang. Akhirnya si tiga ini emat ya masalah hisap, sing tiga ini fakir ono masalah rai sopopo, opo ya wes itu. Lagu jenis liap asal ahyukum amal amala ya semua kok dijero Anis kurli, wa may kurfa fa inna ma yaskuru nafsi. Wa man tisapane wong yas iku syukur sapa man fa inna ma kuru ang dene nyukuri sapa man di nafsi manfaat kedhi waktu ini man piamba Wong syukur itu berarti ya manfaat kanggo awake piyambak. Di anna sawaba syukrihi krana satemene ganjarane syukure wong lagu kedhi wong dhewe. Wa man tisabane wong kafara wong ngafiri sapa man nikmat ing nikmat fa inna wa satu kasatamne wa khoniyun kudat sing ora Semoga nih nih buta an khalqi sange makhluk ya Allah. Amin tuh zat sing mahmud tuh nih den puji visun iing ing dalam tindak lampai Allah. Mana kalau subuh nggih kata kafir sing tenggine nabi, tenggine hadis-hadis niku ndak mesti kafir keluar dari Islam, tapi nih kafir buat nyukuri nih. Gue coba ya wong-wong khawarij, kadang-kadang madhab saniki tiang-tiang sebagian tiang-tiang saya ekstremis Ono wong zino jadi kafir, ngelakoni togel jadi nopo? Kafir. melo multi level jadi kafir. Angger dosa diarani Bahasa kafir yang dimaksud Nabi saat orang berdosa itu mana nih mungkiri nikmat. dan kafir keluar dari nopo Islam. itu mau dijemai ulama. Misalnya Nabi nanti dawangnya ngeten ini ruwono. Lais nizani hina isni wawa wa mu'min wa kusari hina isrik wawa Orang-orang zino saat zino dia berstatus mukmin. Tidak ada orang nyolong ketika nyolong dia berstatus mukmin. Maknanya ngeten, kalau dia saat itu mukmin dengan aturan orang mukmin harus meninggalkan maling, meninggalkan zina, maka dia pasti tidak zina. Tapi bukan berarti yang zina kemudian menjadi kafir. Paham ya? Banyak memang tek-tek hadis yang seakan-akan semua murtakibul kabiro pelaku dosa nopo besar itu oleh Nabi kan istilahnya diistilahkan kafir mana nih mungkiri nikmati Allah bukan keluar dari nabi Islam jadi ini jelas nih mau Ismail ulama mereka kata kafir yang digunakan untuk orang Islam ini maknanya ngafiri nih nikmat kata saya nabi anis kurli, wali wali terus satu sayat wa mayaskur fa nama yaskuru li nafsi wa man kafaro saniki kafir teng mriki keluar dari Islam apa kafaro nikmah kafaro nikmah lan Imam Suyuti nafsiri wa man kafaro ayin ni mata boten kok ngafiri Allah tapi ngafiri nikmat terus kedua bukti bahwa teorinya ahli sunnah benar adalah tentang Nabi Sulaiman Nabi Sulaiman itu mungkin nggak keluar dari Islam, bukan mungkin kan karena Nabi itu masuk, Nabi itu terjaga dari dosa kafir. Tapi ketika Nabi Sulaiman dikasih kerajaan besar, dia mengatakan, beliau mengatakan, liya beluani, aaskuru, am akfu. Semua kerajaan ini untuk uji saya, aaskuru bisa saja saya syukur, am akfuru atau saya kafir. Maksudnya kafir di sini tidak tidak, tidak syukur. Orang kok apa? menjadi apa? Keluar. Keluar dari apa? Islam. Terus yang lebih mudah lagi dan mungkin Anda apal biasa buku pidato. Ini ku ayat la in lazi nah. la aku. Bandingannya wala ing kafartum. Itu menunjukkan bahwa kata syukur itu bandingannya kata kafir. Tidak semua kata kafir itu bandingannya keluar dari Islam. Mulai ngaji. Ngaji ini ratau tahlilan bid'ah kafir, wabir zino kafir, tahu dosa gede, kafir pegawai bank rentenir. Ngaji rata cangkeman. Terus gue ngaji neliti sekian istilah yang dilakukan Qur Quran. Ternyata Quran mengistilahkan kafir tidak semuanya maksudnya tentang yang keluar dari Islam. Hanya kata kafir yang kak corong jowo kosok balai ini lawan kata ini nopo syukur kata lain sakartum aku walain jadi nama nani yang ngeten tok lain sakartum kowe nak syukur tak tambahi nak ora syukur tak ora kok kowe nak syukur tak tambahi nak kowe ora Islam <laughs> kacung bara syukur kok langsung menculot Islam ngaji ini kiai ne sopo paham ya dadi wong ngaji ngaji be ulama sing waras sing ilmune bener Sira seneng duit, orang tambahan itu. Bahaya seneng duit itu bahaya. Nah duit apa itu bungsu seneng itu bahaya. Gue kadung seneng wis terus doa, Ora ulama wae, no? Wong ora ulama Allah nyifati Rasul itu ya kaum ittabi'ul mursalin. Mursalin sopoh ittabi'u malayasanukum ajro Jadi ciri utama Rasul itu rapati senang duit ulama itu waras satu ambia ya sak kadari butuh gue sing pantas pantas ya sih urip di ya butuh duit tapi gue lucu lucunan wae lucu ya, timan nara gue kan iman tenan nara di duit kukar kukur terus rai satu dunia nyontek jar runtuh subhanallah sembrono jadi ya, ini jelas ya, ada tiga ayat yang jelas-jelas menunjukkan bahwa kata kafir itu kadang digunakan untuk lawan katanya tidak nopo syukur. Ya, ini ayat niki wa ma yaskur fa ma yaskur di nafsi wa mang kafaro. Terus Nabi Sulaiman nopo liya bluani aaskuru amakfur. Ini yang terkenal gini nopo la in syakartum dan nakum malaim kafartu Itu menunjukkan tidak semua kata kafir yang digunakan Allah dan Rasul itu menunjuk pada kafir yang keluar dari nopo Mana kira usah monis wong liyo keluar dari Islam terus halal darah. Tidak ya. seperti itu madhab ahli sunnah. Ya. Yang benar-benar keluar dari Islam itu kok tidak Quran terus darani Muhammad pembohong. Itu tenang keluar dari nopo. Nanti mau bodoh niku identitas seminggu biasa wae. Bodoh ini kan terlatih mulai cilik. Eh cilik wae kon sekolah sih bebol orang mulai cilik wis pinter. Napa? Pinter bodoh. Terlatih tenang. Ya kurang nganti kafir ya mau ya mau nih. Dosa ya mbok nek sepuro pangeran ya ora itu. Ya, wa man wong kafar ku ngafiri sapa man. Ngafiri anikmata ing nikmat. Tidak sampai ngafiri Allah Subhanahu wa taala. Mau ngafiri napa nikmat. Fa inna wa hamba satamna Allah wa niyan dat sing semugi ana khalqi sangge makhluk ya Allah hamidun dat sing terpuji. Mahmudun tegese kang den puji fi ing dan tindak lampai Allah. Waskuran ilinga sira Muhammad ifqala nalikane dawuh sapa Luqman Luqman ibnihi maring anake Luqman wa wa Khalid Luqman ya itu iku nasihati sapa Luqman ing ibnahu dawuh ngene ya bunayya la tusyrik billah ya bunayya anak ingsun tashiru isfakin uta afat bunayya tashir sing krana welas Maksudnya ini anaknya ya tua, tapi tetap juga ya bunda ya anak ci cilik. Mergo kue bringo senai nek wong tuamu ya cah ci cah cilik. Mulane kok kowe bringo le rene tua-tua diundang. Iya. Le, mergo cara orang tua kowe lucu terus. Masih bringo sen sing goten piye Bagi wong tua iku caci cah cilik. Mulane tasyiru isfakin ditasyiru mergo ngrasa welas. La tusyrik billah. Ajar wong tua itu aneh. Kulo nu gak saiki tua wis kiai. Wong risuk nu jarang tegene ibu itu kono bahak ning di sarapan tau burung udah tua itu. <laughs> Ada nganti isin. Perkarane wis koyo nu tak cilik tenan. Jadi wong tua Ini mantan. nggih. Ya setahu kulo njen ngoten. Jadi ya wis ngoten. Gue nak bebe anakmu, tuh ada perhatian. <laughs> Sembron. Gue tahu kan tiba ibu bukan sarapan. Latus <laughs> syrik billah malah mergo sebarang karo sekos gak lah La sirik ojo sirik siro bila ini Allah. sirik kata sak temne sirik billahi lan Allah la zulmun niktine zalim mati kang gede. Kok Nah, ini jelas kalau ya disebut syirik, la sirik bila Jadi Quran punya tradisi kalau dosa syirik disebut nyiriki siapa? La sirik bila Ora kok Pakai dianggap sirik buat. Nak nyiriki Allah itu lagi kafir, tapi nak nyiriki liyane Allah misalnya hal-hal yang tidak prinsip ya dianggap hukum adat ya dianggap hukum nopo mengenai kritiknya saya Tromton Al Buti kalorian tentang sarang saya mucal kubral yakiniat kalorian nanti muncul mucal mahatali kalau megang kitab kubral yakiniat ini saya Tromton Al Buti beliau itu termasuk orang yang mati syahid karena beliau mati ketika dibom di ya. Syria pas ngajar tafsir beliau mengkritik Wahabi begini mengkritik kalau orang tawasul Nabi jari sirik, tawasul kuburan jari sirik. Padahal hanya tawasul. Memposisikan orang soleh ini sebagai pintu komunikasi dengan Allah. Karena orang ini merasa nggak layak komunikasi langsung dengan Allah. Sehingga bertawasul, berwasilah sama orang soleh. Paham ya? Dihukumi kafir. Kalau pelantara dianggap kafir, lalu mereka kalau berubah ditanya sudah sembuh sudah dan mereka menjawab syafani tobib kata wa syafani dawa kata kalau ditanya kenapa kamu sembuh alhamdulillah dokter kemarin cocok terus menyembuhkan saya obat kemarin cocok dan kenapa mereka tidak menghukumi kafir angker wong soleh disebut kafir nah obat gak kafir kenapa kamu sampai ke Amerika cepat karena pesawatnya canggih kok gak kafir bisa jika sebab kekafiran adalah mengisnatkan fi'lu ke selain Allah, harusnya semua kata-kata ini kafir. Diobati dokter, kafir. warak bermangan. Hen, eh, gak mangan nih? Eh? Gak, Gus. Kenapa harus warak? Lah warak bermangan. Kafir. Mergo apa warak nih. Makanan. Kenapa kan ngantuk? Ya, mau ratu kafir. Nah, makanya kata saya Robert Al-Buti, orang mukmin itu punya bahasa, semuanya itu nuruti adat, ya semuanya itu nuruti. Tapi neng hati ini tetap yakin nah Allah tok sing al-failul mukhtar, hanya Allah sing hakikate pelah. Ya kan mesti wae kan. Misalnya bung tak takoi kenapa kan ngaji ngantuk? Wah, buat nanti Kenapa bingung gak di duit? Tapi ini saya saya semari pun bertemu Bebutre, Pirang kafir lain mereka semuanya mengisnatkan fi'lu kepada selain Allah. Sesuai kan? Kenapa? Kan lo pengen kereta nggak usah ikis gundul. Lah dicukur lah gundul gue kafir mereka ngesnat no fi'lu Selain Allah. Allah. Dan aku yang kepengen ahli tauhid tenan. Kenapa keriting? Kersane aku. Kenapa gundul? Kersane aku. Kenapa rati duit? Kersane aku. Kenapa ngisi? Kok <laughs> Sembrono. Jadi Makanya ini masalah, mengenai wong kudu ngaji. Allah itu menerima hukum adat sampai orang kata-kata al adat muhakkam. Adat itu boleh jadi. Makanya kata kitab hikam, kata kitab hikam. Andaikan tidak ada hukum adat, maka orang mengatakan begini itu murtad. Sol amil tu kalillah. Saya mengerjakan semua ini demi Allah. Seakan-akan Allah itu zat yang butuh asukan ya nah, butuh asupan dari anda jadi butuh diwangi butuh dibantu Kenapa aku ngewangi agama tenanan? Aku kudu ngewangi Allah tenanan. Itu berarti nara tak wangi repot ndekne. <laughs> Sembrono. Ya lah. Ya wis kayak bahasa itu saking senangnya Allah istilahnya kowe Allah. Tapi dengan atine wong mukmin orang kok Allah ora tak tulungi, wah kerepotan. Ya, ya ora ono ngono. upload orang barbar. Maksudku ora usah ngono. seneng Allah istilahnya ya Allah. Mas roh yo tahu ngomong ngono, aku tak pikir bagus banget. Sing dibutuh dipikir kuwe lah pokoknya mikir aku. Tapi bukti seneng sama kan yo mi. Mikir. Meskipun yo ora manfaati tapi kan gue kan yo keren sama sawangane murid terus mikir nasib apa? Guru. Kan keren apa? Mustafa ya tahu. Aku seneng dunia suka itu harus bagus banget. Tangannya kan butuh. Kalau dong aku lebih mati di bang. <laughs> Tapi kan gue nujuk nama haba, mending ngono apa? muni ngono. Lah wong Islam kabeh seneng Allah, nang istilahno ya aku nulungi agamane Allah. Tak rewangi niku demi bela Allah. Tapi ra ono ning ati, nek ora tak bela Allah. Repotan yo ora ono ngono iku. Mergo atine mu mukmin. Mulane kabeh omongan iku mahmale alal mahabbah, mu saking seneng senenge. Lha disebut walladzina amanu asyaddu hubban Ora orang Islam takut, ini gak nulungi Allah, Allah ora butuh pertolongan. Dia gak sujud. Oh, ah, orang buta sujud tem. Siti Jenar. Gue <laughs> cakap sembrono. Mulanya omongan itu ya seorang satu ngaji. Mulanya mau ngaji. Ben duduk. Makanya kata saya terlalu itu. Gak perlu seperti itu. Ya tapi saya yakin ya Wahabi yang alim ya tidak seperti itu. Saya sering ketemu. Kalau ya, lama mereka ya damai, ya udah gejol kan biasa. Bukan kadang muhibinya yang salah letak. Tapi kalau lamanya ya udah baik ya sama. Lama kita ya semuanya baik kena ngomong sing salah tafsir kayak Rufin Rufin ya, itu terus jadi ilmu itu kuat nopo tapi ya api ruwet ben rame-rame nang donya manjen donya gone napa ruwet darul bala manjen donya napa darul bala manjen donya beke napa tapi saya pastikan di pulau warai gitu terus awan ibu mentoleransi kalimat sing digawa adat kalau kalian Allah mentoleransi kalimat sing di apa? Ada. Nanti disebut ulama kemudian dawu al adab muhakamah. Angger adat itu harus ya jadi hukum lah. Ada wong mukmin iku yakin KPU kersane Allah. Tapi nek kalimat dolong gar misalnya bar ma, kenapa warak yang melibar? mana? Kenapa kok seger yang bar berarti Berarti kayak ngestat warak neng pakanan. Berarti ke pakanan ibu serius berarti pengganti Allah ya ora ono perasaan ngono iku ya ora ono eh, omong ae no ya omong lah nang mbok mafhum rusak Misalnya ketemu Nabi, Assalamualaikum ya Rasul, tak dengar Islam. Nah orang, oh. Terus gue mafum, secara intelektual ilmu mantek. Saya doakan selamat. Kalau enggak, dia dalam Bah, ya yo ya kafir kowe. Kowe muni assalamualaikum ya nabi ya seneng senengem terus ulo salam. Tapi ra ono ning pikiran tak doakan selamat. Kalau ndak Anda dalam bahaya. Yo ya no, ono goblok mandi ngono. Pokoke bukti seneng muni Assalamualaikum ya nabi. Ya padha kowe seneng pacaran terus kowe muni dik kowe ku ayu. Asline ra arani ayu ya wis. Ayu. Mulai bener pacar musroh. <laughs> Gue tadi uang omong itu bukti mahabal ini omong itu selalu gunane. Omong pasti kan selalu gunane. Omong Dia Ya wis gimana gunane wong waduk aduk mending jeding rugen tak tak mending dikin badhe adus ngene. Taruhan para jeding ya sampeyan badhe Ya sing cuma patese ditakoki yo. Apa? Mosok moro jeding ape ngobong jedengan yo lucu. Mosok jeding ape di apa. Kan yo ya ora lucu. Ya biasa wae apa wis ngene. Mulane innamal kalamu la fil fuadi wa innama ju'ilal lisanu alal fuadi dari ilam. Mulane cara ahli mantek kan kalamu ora ono mau nunjukno apa yang di hati. Sebenarnya kalam ku ora ono gunane. Ya, mau kowe misale seneng pacaran terus mendidik kowe ayu. Mana nih, kue seneng. Mereka orang ngomongnya ayu dia sih rasa seneng, kan ya mau ngomong ngono. Kok kurang pegawean <laughs> kan? Ya Padahal wong dia gue ayu. Ngono kok raro apa? Tapi misalnya Mending di benteng ising, masa wong liya sing ising yo ya akeh. Mesti aku kau bukti seneng, lare tak perhatiin. Sing aku ngising yo ya ora rugen. Lha kowe mri pacar ayu seng ayu yo ora. Pacar. Sing aja, itu pirang-pirang, gue mau melo-melo wae. Jadi gue mulai cara ilmu mantek, ya, boleh balik deh. Innamal kalamu la fil fuadi. Sebetulnya yang benar-benar kalam itu apa yang ada di hati. Cuma ju'ilal lisanu alal fuadi dalila. Lisan itu hanya menerjemahkan apa yang ada di, di hati. Lainnya berhubung kene seneng Allah, terus seakan-akan heroik muni belok Oh yes iya, ngono nonton ora kok nak ora tak dilo apa? Wah, ya kafir kowe lho. Yes pokoke agar seneng mesti ono ekspresi. Yes ya, ngono nonton ora kok terus-terus tok paham. Lane kita sujud. Sujud be pangeran. Apa pangeran yang isor nganti mbok sujudi ya ora Bukti kita tuh doa Allah diekspresikan lewat sujud. Lah kue bukti hormati Allah nak dungo itu tangannya mengenang adamu Gumbuk tekno nak Allah itu di tempat yang luhur Orang kok terus Lah Allah yang luhur mana nak dungo Iya nak contoh contohnya dungo kan sujud Terus kemudian Allah yang ngisor Ya orang ngono-ngono-ngonan Pokoknya kita tunduk be Allah diekspresikan lewat sujud. Kita yakin Allah fi makanan ulwiyin di tempat yang terhormat kita Dungo mengadakan tangan ke lah. Ya semua. Wes di luar itu seram. Wong wes entah ilmu ini dokono. Ilahuna intahal kalam. Wes sudah intahal kalam. Disebut wa anna ila robikal muntah. Kabeh klimakin yang Allah Subhanahu. Cuma kene itu dua hukum adat. Hukum adat itu ya mah pantas wong ya ono sing diomongno. Ya pantas wong ono ya sing di. Misalnya kayak madem mulon, sholat disebut mustaqbilal kiblat. Saya berarti kayak sujud nih Ka'bah kafir. Kenapa madem kiblat? kok Allah mutus kita nak sholat madem. kiblat. Karena hakikatnya kita ya ini wajah tuh wajia lilladzi sama samawati wal ardo. Kita madem ya madem nih Allah. Cuma pantas-pantas sih mulon disebut mustaqbilal Tapi kira tuduk kayak kiblat duduk tapi Allah mergo sing mutus Mau naik kok ora Wabe agar salah omong dianggap kafir. Omongan itu ora penting. Omongan itu kan wong ya wong bingung kan. Terus ngerti nak kancane mulan takut. apa ning di. Ya, pantas sih ketemu kau jauh takut. ya orang ono maksude. Dasing sing takoki mangkel mengarep. Wong <laughs> karwan betina ketemu minta takoke apa di? ndi. Sing sing ibu mangkel ya. Mengharap, lah kok di kok gurih. <laughs> itu bukti, itu kan omongan bener. Iya. Tapi gue dijamu ngono mantel tau aja. Mantel karena omongan mesti ditompok kuping sing nunjukno mahabbah. Soalnya gue takut ya pening dikit loh pengen sate kelata. Berkon di barnyate, sing takut seneng. Senajan ono jawaban sing mesti luwih bener. Pening sih eh. mengarap. <laughs> Konti kok guri. <laughs> Tapi omongan iku kan ekspresi mangkel, mengane ora ditong. Senajan to. Bener banget berarti mau bener bener. Mengane uang kon wiridan sesuai kadar mahab. Ada Robi Adawi aku masyur. Ya Allah, kenapa engkau Tuhannya orang banyak? Saya ini hanya bermalam ingin dengan engkau, mendekap engkau. Mergo dene saking senenge pangeran kecewa. Jenengan tak senengi tapi sayang pangerane wong akeh. Sajane pangeran kutok. <laughs> saking senenge itu kenapa engkau Tuhannya orang? Saking senenge. Jadi kalau orang seneng kan ingin taksis, ingin khusus, menguasai miliknya sendiri. Nah itu Ya Allah, kenapa engkau Tuhannya orang? Nabi turun itu ke iso turu kawan. Ya Allah, saya ada berani tidur. Nanti ada waktu yang saya ada bersama engkau. Kue ngomong ngono kan ora percaya. Ngomong ae utang make. Tapi naruh biada ya swanger tenan aku. Wali tenan. Masyur nih mangger dalu mlaku-mlaku. Kan dia saya era Hasan Basri, Hasan Basri saya alim tabiin. entah ilmu dene. Ambek sinten? aja Mana cari Fatul Mu'in itu, Rafi Adawiyah sering jagungan Mbak Hasan Basri. Sing to alim fuke tak alim-alime tabiin, sing to wong weto alim-alime wong tabiin, wong tabiat lah. Cari Mu'in. Kue nak daran, ketemu wong lanang weto sing gak mahram haram sana cento padha tuane. Kue Rai so gawe dalil Arabi ya Adawiyah sering jagungan be Hasan Basri. Nak kue wes koyo Hasan Basri. Sing to koyo Rafi Adawiyah wes tak halal halalno. Cari <laughs> Fatul Mu'in saking mangkele. Kuatir perilaku yang sufi diti, itu iya. Kan masih debatnya Hasan Basri Mbak Robiah. Robiah Jawa itu nanti betul segelas air dan sak sak obor, uple ya, obor minta kau itu. Kamu mau kemana? Akan kubakar surga, aku padamkan apa? Neraka. Nak dungung, ya Allah, jika saya menyembah engkau karena takut neraka, neraka saya isi saya sendiri dan semua orang masukkan surga. Dan jika saya menyembah engkau karena ingin masuk surga, bakarlah surga. Sehingga saya selamanya tidak akan masuk surga. Karena dia merasa malu, dia bis warga itu makhluk. Jenengan ku kholik, kok tak terima tak ada no makhluk, kan izin. Lain pulau nyembah jenengan itu kan harusnya maksud pulau balen malik. Harusnya kita menyembah Allah itu kan wis kecekel maksud kita karena Allah itu al maksud. Ridho kamat lubi. Ketika Allah itu wis maksud sebagai zat pencipta, kue no Allah ini pelantara. Gusti jenengan tak sembah. Niku mau go uang muka go DP ben sakit sakit mlebu swarga. Berarti Allah mesti ini maksud dadek no trimo pelan sembrono taruh utak elek. Gue nyembah Allah demi swarga artinya ini Gusti kue tak sembah, jenengan tak sembah. Tapi ini mau niku antara mau. pokoknya mlebu sembrono. Mau mau sembrono. Jika mental saya gitu ya Allah, suwargo ini jatah kulo opo, kulo rasuwargo, suwargo. Ya omongan ini tuh bukti mahabbah. Nah tapi kalau ngomong gusti kulo nyembah jenengan dulu itu ya bukti mahabbah. Kita kan iman, jika dari kiai mu nak nyembah pengiran dulu suwargo, terus gak paham segala muni ngomong. Ya oleh wae, banyak paham. paham. Yang penting omongan bukti mahabbah, gak penting omongan bener tak salah. Yang penting mereka nak omongan iku bener iku bener ya kok mau kita kok uang kok guri bener ta salah. Bener ta salah? Bener. Moroti mengarah, bener ta salah? Tapi mangkel Allah. Ngono iku. Mangkel. Lah nek seneng bujumu kan jari ayu. Kan barang gede bocah wis ngalor ngidul. Ya, ngomong, ya gue tai ngalor. Nah, mulane nak seneng jare koyo permat apa suri. tapi nak lagi gede supilen gowo. Wis ngalor. Iku omongan bener tapi mangkel lho. Gak omongan itu bener tak salah. Mangkel lho. Kok diarani kritik kalau gak mangkel lho Keseringan apa gitu. Tapi kan omongan bener. bener. Mengenai wonten makalah-makalah sing disebut tentang kitab tata sahut satu hatu sufia satu hati itu omongan bener tau ora tapi bukti mahabbah napa bukti itu masyhur tentang kitab-kitab kan wonten itu masyhur niku parah niku lo sering cerita tentang mriki ada kekeringan panjang terus Nabi Musa istisqa bareng Nabi Musa istisqa oh, tetap ramah mandi padahal Nabi Musa kekasih pengira stakok ya Allah kenapa istisqa saya tidak mandi karena di antara kalian ada sing namam tukang adu-adu. Nabi Musa ya usul, gampang tuh Gusti, tunjukkan itu siapa nanti saya usir. Jadi pangeran aku ngaram adu adu, nah aku ngomong sing iku sopor aku adu adu. Kira dia Sah aku itu ngaram no adu adu. Nak nyebut wong iku sopor berarti aku adu adu. Ora ora tak didono. Nah berarti gak mati terus, ora mati wong tetep ono sing tapi solusinya ngene wae. Kowe metuki laku jenenge bar. Petuki iku kekasihku. Innahu adhakani al yauma salasa marron. Dene iku guyokno aku sedina minimal ping. arah arep iku wong sing iso guyokno pangeran. ini menjadi innahu adhakani. Bareng Nabi Musa mulai ketemu ono cah ireng kan. Ireng jenis bar. Nabi Musa binurin nubuah tahu anta baroh baroh binuri wilayah ya tahu anta Musa hmm. nah sam, padahal nggak tahu kenalan kan atau SMS-an nggak tahu kenalan tapi ini binuril dua yang satu binuril wilayah terus dari Nabi Musa aku dikongkon pangeran kue kon jaluk udan dari pangeran arah kue ramanti Dungannya itu elek elek tenang cara syariat ya Allah kasih saja hujan apa angin udan sira nurut jenengan nganti rono udan. Apa setop udan jenengan rohmatin pun tak nganti ngirit rono udan. Itu wae banget. wih gue aku lapor wae nih mun, Napa setop rahmat udan jenengan tak nganti jenengan irit rono udan. Jadi jenengan ini mulai kentean, mulai tukane welek. Abek Nabi Musa apa apa? Dicontoh. Perkara ini melanggar fikih, melanggar fatwa MUI lah, cara Seketika itu udah. Terus ketika Nabi Musa sampai di atas, Allah jawab, oh jasa, ide ini guyon aku sedih aku salah sana. Jadi dia nak ngumpat itu. Lah soal mereka maksiat, maksiatnya mereka itu udah madoroti jenengan. Mereka maksiat semua orang diakibat jenengan. orang diakibat jenengan pikir. Ben oh, wis maksiate orang madoroti iya, jenengan. Kalau tiri jinan suge udan raba kang tekekno, hutan <laughs> Iki kono iki wae ora ana mukodimah, ora ana istighosan, saya ana kabeh. Mau kekasih ya pangeran menangan gue sowan sik harus mesti. Nah tapi yang seperti ini itu rakyat buat tiru. Ini jenis satu hat satu hat sufia. Ya, Jadi kayak Robi ada biar ya, nama satu hat satu hat. Wong sufi saya wes usul neng Allah. Terus dia ngomong nggak sadar, tapi semuanya itu ekspresi mahabbah, semuanya itu ekspresi mahabbah. Ibu mau Robi Adam ya, ya Allah, kenapa engkau Tuhannya orang banyak? Dia kecewa karena dia mencintai Tuhan wal mahabbah atas bagi syirkah karena cinta itu tiba-tiba waduh tak senengi nguruk kok jebule wae Oke pengiran rumah apa sih oleh sembrono <laughs> tapi dia juga kepengen cintane badak wah direbut wong oh, iya. jadi cara orang biasa kok cek urip menangi ono wong sing seneng apa kaya dene ora trimo oh cok iku wae kutok Nah, <laughs> kue tenang aja, pengiran seni wong akeh ke tenang Sarapati sen. <laughs> Ora pengiran dipek wong ya tenang. Mesti nak orang istighosa kan, terus nangis. Itu milik saya, kenapa mereka minta? Coba saingi istighosa yang di atas mereka. Malah orang spek enduk, sembrono. Makanya cinta menang pangeran ya, saya perlu gitu, di Sini waladina amanu asyad tuhukal Lalu kalau suwon ya, yang gampang ngafir ngafir roti ya, yang pun nanti nanti pulau ya. Dan semua istilah kafir yang ada di Quran dan hadis itu maknanya ngafiri iman tapi ngafiri nopo nikmat. Jadi ayat wa yaskur fa innama yaskuru nopo li nafsi wa man kafar. Nah, kalau tentang salah yang hubungannya Allah niku Allah ngendikane nggih jelas misalnya teng mriki wa izqala luqman sak teruse la tusyrik billah. Jadi disebut konteks syiriknya kepada siapa? Kepada Allah. Paham ya? Kalau itu betul inna syirka la zulmun La tusyrika aja sirika sira billahi lan wa inna syirka satune sirik la zulmun yaktine zalim atimun kang gedhe. Faroja mengko gelem balik sapa fa faroja ilaihi wa aslama. Kulo mbuh istilah kok faroja. Faroja mongko balik sopo ibnuhu ilahi maring abihi. Maksudnya ilahi maring abihi ya ila dini abihi Atau ilahi maring Allah berarti dalam Islam niku sambil Wa aslama lan Islam sopo ibnu wa alam wasallam. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arsyih wa kalimatih Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arsyih wa kalimatih Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arsyih wa kalimatih Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa zadda Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa zadda kalimati Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa zadda kalimati Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa zadda kalimati